Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Perhatikan baik-baik halaman 116 yang kitabnya sama seperti cetakan anak. 116 bagian atas itu kita baca kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala Nah, barakallahu fiik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbathahu Qur'anan lam yabqa subhatun lidhi lubbin fi anna al-Qur'ana huwa hadzal kitab al-arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun. Perhatikan baik-baik anda terjemahkan. Maka tatkala Allah taala meniadakan Eh? Allah telah meniadakan dari Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah pantun, ditiadakan. Kemudian Allah telah asbatahu menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an kalamullah, lam yabqa syubhatun. Tidak tersisa syubhat satupun. Lidhi lubbin bagi orang yang memiliki apa? Lubbin akal. Lub itu akal. Paham ya? Nah, lidil qulubi wa yursiru wa inam. Eh, barakallahu fikum apa itu pantunnya itu? Nah, barakallahu fikum wa yu'lam wa yusul abda ilal matlubi itu apa hafalannya itu pantunnya dalam kuatul fikiah itu siapa yang ingat awalnya apa itu awalnya wa sipul hakol lidil kulubi. wa sipul hakol lidil kulubi. lidil kulub eh lidi na'am barakallahu fikum nam kulub itu jamak mufradnya kalbun. nah lubun kalbun, aklun artinya sama Paham ya? Naam, seperti itu. Ulil albab, albab uqala. Paham ya? Ulil albab eh ulil na barakallahu fikum uqul. Paham ya? Naam, ulil qulub, orang yang punya mata hati, punya pemahaman. Karena orang memahami dengan hati. Paham ya? Akal letaknya dalam hati, bukan yang di kepala ini. Nah, yang kepala ini bukan akal, ya. jangan sampai salah paham ya. Akal antum di mana ya, akhi akal antum? Kok nudingnya di sini? Paham ya? Ini otak. Paham ya, otak sini ini otak. Setiap punya setiap yang punya otak belum tentu punya akal itu loh. Paham ya? Ayam punya otak atau tidak ayam? Akal punya? Tidak. Tapi setiap yang punya akal pasti punya otak. Paham ya? Manusia punya akal, otak juga punya. Paham ya? Jangan antum salah paham kemudian mengucapkan karena marah sama orang lain, otak antum didengkul kok. Otak kok didengkul gimana? Otak kok dilutut? Ya otak di sini lah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan sampai keliru. Naam yang di lutut itu ya lain lagi gitu loh. Paham ya? Karena orang berpikir bukan dengan otak, dengan akal. Akal tempatnya dalam hati. Lahum kulubun layaf yafqahuna biha. Mereka punya mata hati, punya akal tapi tidak digunakan memahami dengannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum, ha, otak ini adalah fungsinya membantu akal tadi itu. Paham ya? Tapi bukan semata-mata apa? Berpikir dengan otak yang ada di kepala ini. Paham ya? Tapi dengan hati. Paham ya? Kolbun nam Aqlun itu pasti dalam hati. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Sering nggak, antum dengar gitu orang-orang itu yang marah-marah itu ya? Otakmu di mana ya otakmu? Otak di sini. Di kepala ya otak. Paham ya? Nah, kalau yang di lutut itu bukan otak. Jadi orang sudah keliru marah-marah padahal keliru yang tepat bahwasanya akal, aklun itu tempatnya di dalam hati. Sebagaimana ayat yang sering atau dengarkan lahum kulubun la yafqahuna Nabiha. Eh, mereka punya kulub, punya mata hati, tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di sini barakallahu fiik. Lidilubin lidilubin. Eh, tidak ada subhat lagi bagi orang yang memiliki apa akal. Fi yaitu annal qur'ana huwa hadzal kitab bahwasanya al-quran adalah kitab inilah al-arabi kitab yang berbahasa arab alladhi huwa kalimatun wa hurufun ayatun yang mana Al-Qur'an yang berbahasa Arab tersebut ada kalimat kata-katanya ada kosakatanya ada hurufnya ada ayatnya paham ya karena Al-Qur'an itu kalam siapa kalamullah azza Wajalla, lakin aswatul ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa rikim makhluqani fasautul qari al kalama kalamu rabbul arsy dzul ihsani kita lewati kan Antoni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih eh? kinal kalama kalamu Rabbul Asyidul ihsani. Kalau kalamnya itu kalam Rabbul Asy, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suara, lakin aswatul ibadi wa fi'lahum, suara hamba dan perbuatan hamba kami datihim seperti tintanya, wariki kertasnya makhluqan, makhluk. Paham ya? Naam. Fasautu lil qari. Suara, suara yang baca, makhluk atau bukan yang baca? Makhluk. Lakinal kalama, tapi kalam yang dibaca itu kalamu Rabbil Arsyidul Ihsan. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru ya. Antum baca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Yang antum baca itu kalamullah atau kalam manusia? Kalamullah. Suara yang antum dengar tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk atau bukan suaranya? Makhluk. Jangan sampai keliru. Belum. Karena Al-Qur'an itu adalah al-makru yang dibaca. Berarti kalau yang dibaca itu kalamullah atau kalam manusia? Apa mu'ad? Eh? Kalamullah. Suara yang dengar suara siapa? Makhluk. Hamba dan perbuatan hamba makhluk bukan? Makhluk. Eh, pertanyaannya sekarang. Eh, barakallahu fi. Antum, akhnaufal. Antum makhluk bukan? Makhluk perbuatan antum, perbuatan antum gerak geri antum, antum baca, makan, minum, berbicara, makhluk bukan? Perbuatan antum. Makhluk itu yang sahih. Wallahu khalaqakum mama ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Amlum. Jadi makhluk, perbuatan makhluk ya makhluk gitu loh. Jangan sampai bingung. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah syarah nomor 159 bagian bawah itu lam yabqa syubhatun di tidak tersisa satu syubhat pun untuk yang untuk orang yang memiliki akal yakni lidi aklin ya kan itu untuk orang yang memiliki apa akalan akal aklin lubbin itu adalah akal anna hadzal qur'ana huwa kalamullah jalla wa ala la kalamu ghairihi bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah taala bukan ucapan yang lainnya wa amma Jibril wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam ada Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Paham ya? Nah, wa amal ummah dan ummat hina matatnul Quran ketika membaca Al-Qur'an, au taktubu atau menulis Al-Qur'an, atau tahfadhu atau menghafal Al-Qur'an, fa inna ma huwa kalamullahi jalla wa ala yahfadunahu wa yaktubunahu wa yaqra'unahu. Itu semuanya adalah ucapan Allah taala yang mereka menghafalnya, mereka menulisnya, mereka membacanya. Jangan sampai keliru. Yang antum hafal, Al-Qur'an yang antum hafal itu kalam siapa? kalamullah azza wajal. Sekarang ketika Anda baca kitab ini, kitab ini kitab siapa sih? Karya siapa? Alimah imam Ibnu Qudamah. Syarahnya siapa? Syarahnya siapa? Syekh Saleh Fauzan. Kalau Anda baca kalau Syekh Saleh Fauzan, yang Anda baca itu kalam anak atau kalam Syekh Saleh Fauzan? Syekh Saleh Fauzan. Paham belum? Nah, ketika Anda baca Al-Qur'an, Alhamdulillahirobbilalamin. alamin misalkan. Baca Al-Qur'an gitu misalkan ya. Nah, itu yang Anda baca itu kalam anak atau kalamullah? kalamullah. Jangan bingung. Suaranya suara siapa? Makhluk. Paham belum? Ini anak ulang-ulang karena di sana ada ada firqah sesat, kelompok sesat yang berbahaya sekali. Sampai-sampai para ulama tidak masuk ke dalam 72 golongan. Kelompok apa itu? Jahmiyah. Paham ya? Nah, kelompok Jahmiyah pengekornya pengikutnya siapa? Al-Jahm Sofwan. Safwan. Paham ya? Yang mengambil ilmu dari siapa? Dari gurunya Al-Ja'ad bin Dirham. Eh? ia ya, mengambil ilmu dari gurunya lagi, Ja'd dirham. Dari siapa? Eh? Dari Bayan atau Aban bin Sam'an. Kalau Bayan bayannya. Bayan bin Sam'an. Yang Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari gurunya siapa? Paulut Ibn Ukhdil Labid Ibn Asam al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahud ilmunya, Jahmiyah. Itu hati-hati sampai-sampai para ulama haula laisu minal muslimin mereka bukan dari kalangan kaum muslimin jahmiyah Allah musta'an hati-hati ya na'am kita lihat sini biar tambah jelas lagi. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan tadi kalamnya Ibnu bagian atas belum sempat ada sedikit yang belum dibaca tadi ya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala li'anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun inna syi'run. Dikarenakan sesuatu yang tidak seperti itu, sesuatu yang enggak ada katanya, enggak ada hurufnya, enggak ada eh, nah barakallahu fikum yang tidak ada hurufnya, tidak ada kosakatanya, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan pantun. Pantun itu karena ada hurufnya, ada kosakatanya. Paham ya? Coba antum dengar pantun. Paham ya? Nah, pantun bahasa Indonesia aja, ada enggak hurufnya? Ada hurufnya, ada enggak kalimatnya? Ada. Pantun bahasa Arab juga sama. Nah, kenapa Al-Qur'an sampai dituduh pantun? Karena Al-Qur'an itu juga mengandung dalamnya ada huruf, ada kalimat itu. Sehingga mereka, "Wah, oh, ini pantun ini. Ini ucapan penyihir ini. Ini ucapan dukun." Nah, bayangkan itu. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah musta'an. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Kalau seandainya tidak demikian, kalau seandainya nggak ada hurufnya, nggak ada kalimatnya, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan pantun. Paham ya? Karena pantun itu secara logika ya ada hurufnya, ada kalimatnya. Berenang-renang ke hulu, uh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang belajar seperti itu. Awal kali belajar dan rasanya pahit. Wah, oh, ini kok nggak bisa marfu, mansub, majrur, kalau nahwu tapi kalau udah bisa, udah mampu, udah eh, nggak ada istilah mau oh, sulit nggak ada, mudah semuanya. Paham ya? Nah, karena awal mulanya atom sudah berakit-rakit itu loh. Paham ya? Berakit-rakit dulu baru berenang ke tepian itu loh. Bersakit-sakit dahulu. Wah, sulit ini. Setelah bisa apa? Bersenang-senang kemudian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala pantun. Paham ya? Seperti itu nah barakallahu. Kita lihat sini. Dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi bagian atas itu halaman 117. Wa qala Allah azza wa jalla telah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min Tantangan. Jika kalian masih ragu terhadap kitab yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kitab apa namanya? Al-Qur'an. Datangkanlah satu surat saja yang semisalnya. Tantangan satu surat. Mampu enggak kira-kira satu surat? Mampu enggak kira-kira? Datangkan satu surat mampu kita mampu. Satu ayat aja nggak mampu. Eh, sepuluh surat aja nggak mampu. Paham ya? Di sini tantangan pertama masih pendek satu surat. Kalau tantangan kemarin berapa kemarin? Satu Al-Qur'an full. Qul in sama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la nabi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Paham ya? Katakan kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya, mereka nggak akan mampu mendatangkan walaupun saling bahu membahu, tolong menolong. Profesornya, doktornya, bukan manusianya aja. Kalaupun ada profesor, dokter dan orang jin pun berkumpul di satu dengan manusia, bersengkongkol, namanya, Bikin Al-Quran semisalnya nggak akan mampu, nggak akan mampu. Karena Al-Quran adalah mukjizat azimah kalau Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bawahnya itu Syarahnya qala Syekh Shalal Fauzan tabahullah. Wa in kuntum fi raibin in kuntum ayyuhal kufar fi syakkin. Jika kalian wahai orang kafir berada dalam keraguan. Mimma nazzalna ala abdina dari apa yang telah kami turunkan dan hamba kami wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nazzalna alal Qur'an yang telah kami turunkan padanya Al-Qur'an. Fa'tu bi suratin mislihi wa da'u syuhada. Alhamdulillah. Datangkanlah kepada kami satu surat saja yang semisalnya. Kemudian panggillah saksi-saksi kalian yang selain Allah taala. Suruh datangkan satu surat, setelah itu panggil saksi kalian ada enggak itu loh. Nah, untuk membenarkan dari itu. Fasta'inu biman syaitum liyashhadu ma'akum. Minta tolonglah kalian, minta bantuanlah kalian dengan orang yang kalian sukai untuk menjadi saksi bersama kalian. Wa yu'inukum untuk bantu kalian. Enggak akan mampu. Lah profesornya wala dokternya enggak mampu. In kuntum jika kalian benar-benar jujur, annahu min kalamin bashar. Kalau kalian itu benar-benar jujur bahasa Al-Qur'an itu ucapan manusia, datangkan. Fa ilam tafalu, jika kalian tidak mampu melakukannya, eh lantak nam lantak diru ala ityan di surah. Kalau kalian tidak mampu untuk mendatangkan satu surat saja, walan alu. penting ini. Pertama, eh pertama disebutkan kalau kalian nggak mampu mendatangkan satu surat saja, ditambah lagi walan alu wafil mustakbal mustaqbal ila antakum dan kalian tetap gak akan mampu. Paham ucapan jika kalian tidak mampu, ini hanya ucapan untuk ngejek, ngejek mereka itu loh. Dan tetap tidak akan mampu sampai hari kiamat akan mampu itu loh. Nah, wafil mustakbal mustaqbal sampai nanti yang akan datang ila antakum sampai tegak hari kiamat Enggak akan mampu. Fa'lamu annahu kalamullahi jalla wa ala. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum kadzabtum 'ala Allah wa 'ala rasulih. Dan bahwasanya kalian berdusta atas nama Allah dan atas nama rasulnya. Fattaqun nar. Maka berhati-hatilah kalian terhadap api neraka allati waquduhan nasul hijarah yang bahan bakarnya ada manusia dan bebatuan uiddatil kafirin yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir li'an hadza jazaa'un li'an hadza jazaa'u man 'anada wa kabara wa jahada bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala wa jadala fiha dikarenakan ini adalah balasan untuk orang yang menentang sombong dan juga apa? berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa jadala fiha dan orang yang mendebat eh, mendebat pada ayat tersebut. Kita tutup yang terakhir ini, perhatikan bagian atas itu kalau minum kudama nanggung Walanya juzu an yatahaddahum bil ityan misli ma la yudra ma huwa wa la yuqal. Dan tidak boleh eh, seseorang menan dan tidak boleh suatu tantangan kepada mereka itu untuk mendatangkan yang semisalnya eh, sesuatu yang tidak diketahui dan sesuatu yang tidak masuk akal nggak mungkin. Kenapa Allah Taala minta mendatangkan apa eh, semisal Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an bisa dipahami dan masuk akal gitu loh. Kalau kalian mampu datangkan yang semisal Al-Qur'an itu loh. Tantangan itu nggak mungkin kalau nggak dipahami dan nggak mungkin kalau nggak diketahui. Bagian bawah, qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah Lihatnya panjang itu ya. Insya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya barakallahu fiik bahwasanya Allah taala ketika menantang mereka itu menantang sesuatu yang sudah maklum sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah diketahui bahwasanya nah barakallahu fikum ada hurufnya, kemudian juga ada kalimatnya, ada ayatnya karena enggak mungkin tantangan itu diberikan kecuali apa? sesuatu yang sudah diketahui dan dipahami. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu nasallaha assalamata wal subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin